Ikhwanufidin rahimakumullah Ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah Sebagaimana yang sudah dibuka tadi Kita akan kembali bersama insya Allah Menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada Dan cukup banyak memang pertanyaan Yang sudah masuk Namun sekali lagi ulun harus memilah Dan memilih pertanyaan-pertanyaan Yang harus ulun jawab pada kesempatan malam hari ini Sehingga kami mohon maaf kalau seandainya ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab boleh jadi karena keterbatasan waktu dan ketidakmampuan kami untuk menjawab dan bisa silahkan tanya kepada ustadz-ustadz yang lain yang lebih handal dalam keilmuan dan lebih baik dalam ketakwaan insya Allah. Ikhwanu fidin rahimakumullah. Uh, baiklah pertanyaan yang sempat ulun bisa ulun jawab di beberapa pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama adalah Bolehkah kita mengambil miqat di Bandara Jeddah ketika kita akan melaksanakan ibadah haji pada gelombang yang kedua yang langsung menuju kota Mekah. Ikhwanu fina rahimakumullah. Pengambilan miqat di dalam pelaksanaan ibadah haji atau di dalam pelaksanaan ibadah umrah adalah perkara yang sudah ditetapkan dalam syariat kita, perkara yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana miqat kita, di mana miqat orang-orang Indonesia dan di mana miqat orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji ketika mereka pergi ke tanah suci. Maka bagi kaum muslimin atau calon jamaah haji yang berada pada gelombang yang kedua khususnya karena ulun kira pada gelombang yang pertama hampir tidak ada permasalahan, tidak ada problem ketika ingin melaksanakan ibadah haji berkaitan dengan miqat karena orang-orang yang berada di Madinah artinya gelombang yang pertama yang dia lebih dulu menuju kota Madinah, maka mereka akan menuju kota Mekah dan mereka akan melewati Bir Ali atau Dzul Hulaifah dan itu bisa mereka lakukan. Sementara dari gelombang yang kedua yang langsung menuju kota Mekah, apakah mereka boleh mengambil miqat di Bandara Jeddah? Yang kita tahu Bandara Jeddah King Abdul Aziz yang ada di Jeddah adalah satu tempat atau bandara yang melampaui atau melewati miqat yang sudah ditetapkan. Dan calon jamaah haji Indonesia khususnya adalah mereka yang akan melintasi daerah Yalamlam atau Kornul Manazil. Maka yang paling ideal adalah mohon maaf mereka mengambil mekor di daerah Yalamlam ataupun Kornul Manazil sebelum turun di bandara Jeddah. Jadi sebelum turun di bandara Jeddah maka hendaknya mereka sudah mempersiapkan diri dan mereka mengucapkan kalimat kalau Allahumma umratan dan hajjan kapan ketika mereka akan melewati atau tepat berada di Yalamlam atau Kornu Manazir di perjalanan di dalam pesawat dan peraturan standar internasional pada penerbangan-penerbangan bahwasanya setiap orang-orang yang ingin menuju eh, ke kota Mekah dalam artian mereka langsung menuju kota Mekah yang mereka akan singgah di bandara King Abdul Aziz yang di Jeddah peraturan internasional melazimkan dan mengharuskan bahwasanya petugas yang ada di dalam pesawat harus memberikan info atau informasi kepada calon jamaah haji. Dan ini standar internasional dan ini standar yang sudah disepakati dan tidak boleh dilanggar, harus benar-benar diberitahu. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada calon jamaah haji agar mereka mengucapkan kalimat labbaik kalau umratan wa hajjan atau labbaik Allahumma umratan ketika mereka di atas di dalam pesawat ketika mereka berada di alam atau kor kornul manazil dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hunna walahunna waliman ata alaihinna min ghairi hunna walahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yurid al hajja al umrah. Sesungguhnya mekot mekot sudah ditetapkan kata Rasulullah. Mekot mekot sudah ditetapkan. Dan siapapun yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji tidak boleh mereka melampaui atau melewati mekot-mekot yang sudah ditetapkan kecuali mereka sudah berniat dengan ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan dan ini perkara yang sudah disepakati dalam hadis Nabi dan mohon maaf saya ikut berpendapat bahwasanya idealnya dia tidak mengambil mekot di bandara Jeddah lebih baik dia mengambil mekot di dalam pesawat karena itu ketentuan dan kepastian yang ada di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ya caranya dia mungkin mandi dulu di bandara, dia persiapkan, dia mandi, kemudian dia bisa mungkin membersihkan dirinya. Maka setelah dia berada di dalam pesawat, Beberapa waktu mungkin dia ganti pakaiannya dengan kain ihram dan ketika dia berada pada garis lurus di yalam lam atau qarrul manazil dia ucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ketika dia berada di dalam pesawat atau mungkin dia mandi dulu di bandara kemudian atau mungkin mandi di rumah dengan niat dan mandi ihram kemudian dia bisa langsung menggunakan kain ihramnya di Ketika dia ingin berada di ketika dia mungkin berada di bandara di tanah air dan dia naik ke dalam pesawat dan ketika masuk ialam ya atau qarnul manazil dia mengucapkan kalimat yang disebutkan tadi wallahu a'lam. Dan silakan mungkin ada yang berpendapat untuk mengambil mekor di bandara. Ulun hormati pendapat tersebut namun jelas ulun harus lebih menghormati pernyataan Rasul saw. Kemudian yang kedua, Bagaimana batasan-batasan yang boleh kita bergaul dengan orang kafir? Tolong dijelaskan. Eh, jelas pertanyaannya adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sangat panjang. Belum akan ringkaskan saja bahwasanya di antara batasan-batasan yang kita diperbolehkan dan kita tidak diperbolehkan dengan orang kafir adalah yang pertama yang dilarang, perkara-perkara yang dilarang ketika kita bersama dengan orang-orang kafir adalah jelas yang pertama mengikuti keyakinan-keyakinan mereka pada perayaan-perayaan yang mereka yakini pada hari-hari yang sakral menurut mereka atau merasa bergembira atau mengucapkan kalimat apapun. Ini yang pertama. Inna dina indallah Islam kata Allah. Sesungguhnya agama yang hanya dimiliki oleh Allah adalah agama Islam. Eh, kemudian juga yang selanjutnya jelas seorang muslim dilarang untuk melakukan tasyabuh. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh istilah tasyabuh adalah sesuatu perkara yang khusus ciri khusus yang dimiliki oleh satu kaum kemudian diikuti oleh kaum tersebut. Jadi istilah tasyabuh adalah tasyabuh dengan orang kafir. Ini jelas perkara yang dilarang karena Rasulullah bersabda, "Paman bi qaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang ikut-ikutan dengan satu kelompok, maka mereka masuk dalam kelompok tersebut. Dan di antara eh, perkara-perkara tasyabu yang disepakati adalah setiap pakaian-pakaian yang dikhususkan yang itu adalah pakaian yang memang khas yang dimiliki oleh orang-orang kafir kemudian diikuti. Taruhlah misalnya wa iya zubillah ada orang yang mungkin mencoba pakai kalung yang ada salibnya misalnya, maka jelas ini perkara-perkara yang diharamkan, ini tasyabbuh. Atau model ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir kemudian diikuti. Seperti misalnya ada orang-orang kafir yang ketika berdoa mereka masukkan tangannya seperti ini kemudian menundukkan tangannya kemudian diikuti oleh seorang muslim dan ini perkara yang terlarang tentunya pada saat kita beribadah atau ketika kita berdoa jadi dilarang tasyabuh dengan orang kafir yang ta, yang perkara ini perkara yang khas perkara yang khusus yang mereka miliki atau pada perayaan-perayaan khusus misalnya mereka menggunakan topi-topi yang khusus topi-topi yang berwarna merah misalnya kemudian diikuti oleh seorang muslim, diikuti oleh seorang muslim. Maka ini perkara yang terlarang. Kemudian juga di antara perkara yang terlarang kita tahu bagaimana bombingnya Al-Maidah ayat 51 beberapa waktu yang lalu menjadikan orang kafir pemimpin, maka jelas ini perkara yang dilarang dan itu disepakati di dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maidah 51 yang menjelaskan kepada kita bagaimana haramnya kita memilih seorang kafir menjadi pemimpin dan ini perkara yang dilarang. Dan juga perkara yang dilarang seorang muslim ketika dia bersama dengan orang kafir adalah ketika dia menikah dengan orang yang non muslim dan ini perkara yang dilarang kapanpun pernikahan tadi dengan seorang yang non muslim maka pernikahan tadi harus dibatalkan harus dibatalkan karena dilarang seorang muslim untuk bersama seorang kafir dan juga perkara yang dihukumi makruh perkara yang dihukumi makruh memang tidak masuk pada perkara yang haram namun ini perkara yang dibenci ketika mohon maaf seorang muslim yang dia dengan sengaja berpergian kepada ke negara non-muslim tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. hendak berjalanan aja misalnya, hendak berjalanan aja. Ini perkara yang dihukumi makruh. Seorang muslim, dia pergi ke negara non-muslim yang mayoritas itu adalah non-muslim. Kemudian perginya seorang muslim tadi tidak ada hajat dan tidak ada keperluan. Tidak ada hajat dan tidak ada keperluan ini perkara yang juga tidak diharapkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anabari umin kulli muslim yukumi bayna adhar musyrikin." Anabari umin kulli muslim yukimu bayna adhar musyrikin kata Rasulullah. Saya berlepas diri kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang muslim yang dia berada di tengah-tengah orang-orang musyrikin, di tengah orang-orang kafir, berada di dalam negaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud nomor hadis 2645 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang muslim dia berpergian ke negara non muslim yang itu dikuasai non muslim maka hukumnya makruh kecuali ada hajat ada keperluan ada mungkin kepentingan-kepentingan bisnis yang mau tidak mau dia harus pergi ke tempat tersebut misalnya tapi kalau hanya sekedar mohon maaf perjalanan melihat negara orang kayak apa kayak para minyak di sana dan yang lainnya ini perkara-perkara yang tidak diharapkan perkara-perkara yang dilarang di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sulitnya mungkin kita mencari makan di sana, sulitnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perkara-perkara yang lainnya. Kemudian perkara yang dilarang juga adalah ketika memakan memakan makanan yang diberikan kepada kita dari non muslim yang makanan itu adalah hasil dari sembelihan. Jadi daging-daging sembelihan yang diberikan kepada muslim dari non muslim maka ini perkara yang dilarang. Kecuali ulama memberikan rukhsah yang memberikanlah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika penyembelihan tadi mereka menyebutkan kalimat bismillah. Dan sulit kita cari ada orang Nasrani ketika dia sembelih bismillah, sulit kita cari. Sehingga ketika ada yang memberikan daging, memberikan lauk yang itu adalah sembelihan, yang itu adalah berupa sembelihan, maka dia tidak boleh memakannya. Dia tidak boleh memakannya. Atau mungkin dia tolak dengan penolakan yang halus. Ada ayam, ada hintalu, ambil hintalu aja. Hintalu ada besembelihan. Jadi ayam, sapi, kambing kemudian diberikan kepada kita sebagai seorang muslim dari non muslim, dari non muslim, maka ini perkara yang terlarang. Kecuali ulama memberikan rukhsah sembelihan tadi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan diyakini ketika penyembelihan dia mengucapkan kalimat bismillah. Tapi sulit kita cari ada orang Nasrani diucapkan bismillah. Ada yang memberi ayam misalnya kita tahu nih, ikan bersembelih juga, ikan bersembelih ini mengucapkan bismillah juga kah? Sulit kita tanya, sulit kita tanya. Dan perkara yang terbaik dia tolak dengan penolakan yang halus tentunya. Adapun e, perkara yang lain Perkara yang lain tentunya juga yang diperbolehkan. Jelas kita bermuamalah dengan non muslim, kita berbisnis, kita berdagang. Ini perkara yang diperbolehkan sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat melakukan hal-hal yang demikian. Menjenguk orang kafir ketika dia sakit ini diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang dalam keadaan sakit dijenguk oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dengan kebaikan akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata orang yang sakit tadi kemudian dia memeluk agama Islam Bagaimana Nabi berada, bagaimana Nabi beretika ketika itu, akhirnya dia pun juga memeluk agama Islam. Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka sebahagian ulama memperbolehkan orang yang Muslim menjenguk orang kafir ketika dia dalam keadaan sakit. Ketika dia dalam keadaan sakit. Masalahnya apakah kita mendoakan atau tidak? Bagaimana kita mendoakan? Apakah kita mendoakan atau tidak? Muncul khilaf yang berkepanjangan. Ada sebahagian ulama menyatakan dia minta doa kepada Allah sembari sambil dia minta kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendoakan orang non muslim dari menurut pendapat yang memperbolehkan, dia doakan dengan doa yang baik, kemudian juga juga dia juga meminta agar orang tadi mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lain menyatakan tidak perlu dia mendoakan sekedar hanya mengunjungi saja. Hanya sekedar berkunjung saja karena ini berkaitan dengan muamalah antara manusia dengan manusia yang lain wallahu alam. Kita selesaikan dua pertanyaan nih Pak. Kita selesaikan dulu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz ulun dapatkan di Masjid Al Jihad khususnya salam itu bermacam-macam. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling afdol tentang salam di dalam sholat? Karena ada yang juga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu lebih afdol karena lebih panjang dan lebih banyak mendapatkan pahala Mohon penjelasannya Salam di dalam sholat, salam di dalam sholat perkara yang jelas uh, dilakukan dan dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam macam cara. Diriwayatkan dari riwayat Abdul Razak bahwasanya seorang Abdullah ibnu Mas'ud beliau pernah mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Diriwayatkan dari Wa'il ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengucapkan salam di sebelah kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi diriwayatkan oleh Imam Abi Daud nomor hadis 997. Ada riwayat yang lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan salam sebelah kanan dan sebelah kiri dengan assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan dan sebelah kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Ini pun juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i. Jadi beragam macam praktek yang dilakukan Nabi ini menjelaskan kepada kita bolehnya orang itu mengucapkan salam yang wabarakatuh kanan dan kiri ahlan wasalam dengan hadis ya, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Yang wabarakatuh kanan warahmatullah sebelah kiri silahkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud nomor hadis 997. Yang assalamualaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah sebelah kiri. Ini pun juga ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam An-Nasai. Sehingga silahkan untuk memilah atau memilih mana yang dia ambil dari beragam macam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jelas kita tidak bisa memberikan pembatasan kepada seseorang harus salamnya seperti ini yang lain ditinggalkan seakan-akan kita menafikan atau menghilangkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjelas ini bukan perkara yang ideal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun keadaan yang menyebutkan yang wabarakatuh itu lebih sempurna, memang lafadznya lebih sempurna, namun tidak juga menunjukkan ini sesuatu yang lebih afdol Tidak juga kita katakan ini lebih afdol karena istilah yang wabarak itu sempurna ketika ayat Al-Qur'an ketika Allah tabaraka wa taala berfirman wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw ketika kalian diberikan tahiyyah, diberikan kata selamat fahayyu bi ahsana minha aw maka balaslah kalimat yang selamat tadi dengan yang lebih baik atau yang serupa ayat ini bicara tentang salam kalau kalian diucapkan assalamualaikum maka jawablah waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka tidak diharapkan dia hanya menjawab waalaikumsalam. Minimal waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah sempurna yang mendapatkan pahala yang lebih banyak ketika bicara ucapan salam antara muslim dengan muslim yang lain karena Allah menyatakan wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu. Kalau kalian diberikan kalimat tahiyah, kalimat salam, maka balaslah kalimat tersebut. Balaslah kalimat tersebut. Namun kembali kepada pokok permasalahan yang wabarakatuh kanan dan kiri jelas ada hadis yang menguatkan. Jelas ada riwayat yang disebutkan yang warahmatullah kanan dan kiri juga ada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan perpecahan di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena ini perkara furu, perkara yang memang juga dipraktekkan Rasulullah. Ingat di dalam salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berujar dengan ucapan Solu kamar ra'aitumuni usoli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Maka Nabi senantiasa menggunakan atau melakukan standar ganda di dalam salat-salat beliau Doa iftitah Nabi kadang membaca Allahumma ba'id baini Kadang wajhatu Kadang juga doa-doa iftitah yang ada sekitar 8 macam doa iftitah Bismillah kadang menyaring Kadang tidak menyaring Ini pun juga dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Ruku Kadang membaca subhanarabbal azim, kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ketika i'tidal sami Allah liman hamidah, kadang Rabbana walakal hamdu, kadang Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Kemudian mil usamawat atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian sujud, kadang membaca subhana rabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian juga duduk di antara dua sujud. Banyak sekali beragam macam doa-doa yang diajarkan Nabi yang senantiasa Nabi menggunakan standar ganda untuk apa? Untuk memudahkan kepada kita. Mana yang dipilih? Mana yang lebih mudah menurut dia? Dan mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Mudah menurut kita belum tentu mudah menurut orang lain. Sehingga perkara salam ya silahkan ada yang wabarakatuh kanan dan kiri, ada yang warahmatullah kanan dan kiri, ada yang wabarakatuh kanan warahmatullah juga, ada yang di sebelah kiri karena masing-masing ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi dan mustahil kita menutup satu hadis kemudian menyatakan bahwa ini tidak ada hadis padahal itu dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wallahu a'lam. Benak dulu Pak. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana status pernikahan yang seorang perempuan tersebut sudah hamil duluan? Mohon penjelasannya. Wa iyadzubillah kita berlindung kepada Allah dari musibah yang terjadi. E, perkara yang disebutkan tadi, seorang yang menikah dalam keadaan hamil kemudian dia menikah, apakah status pernikahannya itu sah atau tidak? Pertama ulama bersepakat bahwasanya ketika seorang perempuan hamil, kemudian dia menikah, dia lebih dulu hamil, kemudian dia menikah, artinya mohon maaf, perbuatan ini terjadi karena perzinaan wa iyyazubillah kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, perkara yang seperti ini ketika itu terjadi kemudian yang menikahi adalah seorang yang tidak berzina dengan dia ulama bersepakat pernikahannya tidak sah ada perempuan hamil kemudian dia menikah yang menikah adalah seorang laki-laki yang tidak berzina dengan perempuan tersebut pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Untuk menutup aib misalnya, kemudian datang seorang laki-laki kemudian ditutup aib tersebut, maka ini pernikahan tidak sah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya la nikah zani ila zani. Tidaklah perempuan itu perempuan yang berzina menikah kecuali dengan seorang laki-laki yang berzina dengan dia. Jadi tidak diharapkan. Kecuali ketika itu ketika dia hamil kemudian dia sudah istibra. Dia sudah melahirkan anak tersebut dan dia sudah dalam keadaan bersih, maka jelas ini diperbolehkan. Dan ini kasus yang berbeda tentunya. Ulama kemudian berbeda pendapat bagaimana seorang yang berzina tadi dia menikah dengan perempuan yang dia berzina dengan perempuan tersebut. Maka muncul perdebatan dan perbedaan. Imam Ahmad ibn Hambal menyatakan haram menurut beliau. Perkara ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Seorang Imam Syafi'i dan juga pendapat dari kalangan Al-Ahnaf atau Abu Hanifah menyatakan itu diperbolehkan dengan beberapa persyaratan mutlak. Persyaratan yang pertama, dituntut untuk harus bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar bertobat, dia benar-benar menyesal, dia benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pendapat tersebut maka melahirkan tentunya seorang yang sudah bertobat kepada Allah dan dia dalam keadaan hamil, apakah dia boleh untuk menikah dengan laki-laki yang berzina dengan dia? Disinilah ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad tetap menyatakan tetap dilarang dan tidak dibenarkan. Sampai kapan? Sampai perempuan tersebut melahirkan. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan walaupun dia belum melahirkan menurut sebahagian pendapat tadi itu diperbolehkan dia menikah dengan laki-laki yang berzina dengan dia kenapa karena ada hadis yang menyebutkan tadi tidaklah perempuan berzina dia menikah kecuali dengan seorang laki-laki yang berzina dengan dia maka hadis ini menurut sebahagian pendapat tadi memberikan isyarat kepada kita bolehnya orang tersebut menikah dengan perempuan yang berzina dengan dia sekali lagi ini khilaf dan wallahualam mana yang lebih rojih Intinya adalah ini khilaf yang berkepanjangan. Ada yang menyatakan dia melahirkan dulu baru dia e, menikah, ada yang menyatakan dia boleh dalam kondisi yang seperti itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mazhab tadi dengan dalil dari hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. E, muncul kemudian perdebatan yang berkepanjangan wa iya zubillah mohon maaf saya harus sampaikan bagaimana korban pemerkosaan misalnya apakah dia boleh menikah pada kondisi yang demikian maka para ulama menyebutkan ini masalah istihadiyah, masalah istihad, korban pemerkosaan, maka sebahagian ulama memperbolehkan karena korban pemerkosaan berbeda dengan zina. Zina adalah keinginan seseorang yang ingin memang melakukan perbuatan yang haram. Sementara korban pemerkosaan adalah dia berada dalam keadaan darurat, dia berada dalam keadaan yang sangat sakit, dia terkena musibah, kemudian terjadilah perkara-perkara yang tidak diinginkan tersebut. Sebahagian ulama memperbolehkan. Sebahagian ulama memperbolehkan kenapa? Karena korban pemerkosaan beda dengan perbuatan zina. Wallahu a'lam. Apakah boleh sholat istikharah dalam urusan bercerai? Mohon penjelasannya. Jadi ada anak hendak bercerai istikharah dulu. Hebat nih. Eh, berkaitan dengan sholat istikharah Salat istikharah itu biasanya dan idealnya adalah kita lakukan pada saat kita punya pilihan. Punya pilihan yang lebih utama atau yang lebih baik. Ini baik, ini lebih baik menurut kita. Kemudian dilaksanakanlah istikharah. Itu biasa istikharah seperti itu. Atau istikharah adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan. Ada satu pekerjaan diterima atau tidak misalnya, kemudian di istikharah dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia ingin menikah, dia istikharah dulu misalnya. Ini perkara yang memang diperbolehkan. Bahkan Zainab sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dulu istikharah minta kepada Allah padahal tidak tanggung-tanggung. Ini yang melamar Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini mencontohkan kepada kita bahwasanya meminta kepada Allah perkara yang harus ada dimiliki oleh setiap muslim. Menyandarkan seluruh urusan kepada Allah adalah perkara yang mutlak. Dan istikharah berkaitan dengan uh, permasalahan perceraian, maka di sini dilihat bagaimana kasus perceraian tersebut. Kalau perceraian tersebut adalah perceraian yang dihukumi haram, maka dilarang dia melakukan istikharah. Perceraian yang di, karena perceraian itu ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya bahkan dianjurkan atau hukumnya wajib. Perceraian yang dihukumi haram tidak ada masalah di dalam rumah tangga kira kemudian tiba-tiba dia ingin berpikir terlintas pada pikirannya ingin mencerai istrinya misalnya. Istrinya baik-baik saja, melayaninya luar biasa, taat kepada suaminya, tidak ada problem, tidak ada masalah. Tiba-tiba ada was-was dari setan terlintas pada pikirannya, sadang sudah aku cerai aja sudah nanya. Kemudian dia istikharah, maka ini haram hukumnya. Karena ini perceraian berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Ada perceraian yang justru diwajibkan kita harus bercerai. Dan ini tidak perlu istikharah. Ketika mendapatkan pasangannya adalah pelaku syirik dan sudah dinasehati dengan nasihat yang baik, maka dia harus berpisah. Ada perceraian yang itu dianjurkan. Kapan ketika didapati ternyata pasangannya dia khawatir dengan pasangan jadi dia mempunyai kebiasaan yang sangat buruk. Dia tinggalkan sholat yang lima waktu, dia tinggalkan puasa misalnya. Kemudian malam kadang datang, kadang kadang datang. Jadi Bang Toyib misalnya. Nah ini perkara-perkara yang uh, menjadikan dia dianjurkan untuk bercerai ketika dia nasihati. Tapi kalau perceraian berkaitan dengan hal-hal yang boleh, maka sebahagian besar ulama menyatakan dia boleh untuk melakukan sholat istikharah. Dalam artian misalnya apakah dia tetap bertahan dengan kondisi ini atau tidak? Apakah dia masih bersabar atau tidak misalnya? Kelakuan suaminya berkaitan dengan akhlak saja misalnya, bukan berkaitan dengan ibadah. Akhlak yang tidak baik, dinasihati sudah, ini itu sudah. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, maka ini perkara yang diperbolehkan. Jadi dilihat bagaimana model perceraiannya. Kalau model perceraian perkara yang memang dihukumi boleh, maka silahkan. Tapi kalau model perceraian adalah perkara yang justru wajib dia bercerai tidak perlu dia istikharah. Kalau perceraian berkaitan dengan perkara yang haram, maka ini pun dilarang orang itu melakukan salat istikharah. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah di hari kiamat juga terjadi kisos antara apakah terjadi kisos pada binatang yang melakukan kezaliman pada binatang yang lain? Disebutkan dalam hadis yang Eh, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda yusyra khalqu kullahum yaumil qiyamati al bahaim wa dawaim wa tayr Nanti di hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan seluruh binatang seluruh makhluk hidup nanti dikumpulkan seluruh binatang dikumpulkan maka binatang yang melakukan kezaliman dengan binatang yang lain pun itu dikisos Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kucing nang sangar banar, ada nang kucing nang kata tapi sangar, Dipukulinya nang kada tapi sangar ini oleh kucing nang sangar tadi misalnya. Nanti di hari kiamat nang sangar ini juga dikisos dengan kucing yang dizolimi ini saking adilnya Allah. Setelah selesai kisos maka Allah menyatakan kunuturaba Jadilah semuanya pasir kata Allah. Maka seluruh binatang tadi akhirnya menjadi pasir. Maka ketika binatang tadi menjadi pasir berkatalah orang-orang kafir, ya laitani kuntum Ya Allah, lebih baik kami jadi pasir daripada lebih baik kami jadi tanah daripada kami disiksa ya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya binatang pun nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digiring di hari kiamat, kemudian terjadi kisos. Setelah terjadi kisos, kunutoroba, jadilah mereka tanah dan pasir. Maka orang-orang kafir kemudian mengatakan, lebih baik kami menjadi pasir ya Allah. Ya. Terima kasih. Kesempatan silakan kalau ada yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Ustaz Manakah yang lebih utama ketika kita sholat di langgar Yang mana langgar ini letaknya cuma beberapa langkah dari rumah kita akan tapi di sana melakukan zikir yang keras dan soft softnya pun e, ketika sholat berjamaah satu renggang kita kita melakukan upaya untuk e, eh, parapatan makin kita paraki makin menjauh nah, ataukah kita sholat di masjid-masjid kita masjid Muhammadiyah yang mana itu bisa kita akses melalui sekendaraan bermotor manakah yang lebih utama sholat yang dekat rumah ataukah mendatangi e, masjid kita tersebut yang kedua apakah kita e, boleh ingin berkorban nah, kan tapi kan pendaftaran misalnya di bulan Agustus belum ada dana bolehkah kita berhutang sedangkan dana kita baru cair misalnya di bulan September setelah uh, Idul Adha terima kasih Ustaz ada yang lain Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya pernah membaca sebuah hadis yang berbunyi, "La yadkhulul jannah sahibu maqsim." Tidak akan masuk surga seorang pemungut upeti. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa ulama yang menafsirkan upeti pada hadis tersebut sama dengan pajak atau bea cukai yang dipungut oleh negara pada saat ini. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apa hukum bekerja di instansi pajak atau bea cukai karena Syekh Al Albani menyatakan bahwa hadis tersebut dinilai doib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada? Uh, satu dulu Ustaz Tentang pernyataan Rasulullah yang berkata kepada Fatimah Ya Fatimah mintalah kepadaku selaku aku masih hidup Kalau aku sudah meninggal aku tidak akan mau memberi. Apakah pernyataan tersebut merupakan hadis atau hanya nasihat untuk Fatimah? Karena selama ini kan ada yang meminta-minta di eh, orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Begini demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kayak ini Ustaz di sekolahan nulun tolo full day wah ini Jumatan nyato jadi di Jumatan di sekolah. Jangan sebut ngaran sekolahannya lah. Angge. Jadi sistem ajannya tuh sekali jah tuh ada mohon bagian nah, beprotes lawan nulun sekali aja kalau pina kada sah ya. Jadi bertanya nulun, adakah dalil nang memadahi ajan Jumat tuh harus dua kali? Ya. Cukup. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Ustaz ini mengenai salam. Salam ini kan wajib kan disahut kan? Bagaimana caranya kalau seorang non muslim memberikan salam kepada kita apa yang kita jawab? Seorang seorang non muslim memberikan salam kepada kita apa yang kita jawab? Ya. Sekian. Uh, baiklah ulun jawab beberapa eh, berapa pertanyaan ini. Yang pertama mana yang lebih utama antara kita sholat di satu musola yang kebetulan mohon maaf musola tersebut mungkin tidak benar-benar menerapkan sunnah yang diharapkan atau kita pergi ke satu masjid yang masjid tadi dianggap atau diharapkan lebih baik menjalankan sunnahnya mana yang kita pilih antara dua tempat tersebut. Kedua-duanya jelas harus kita kunjungi, kedua-duanya harus kita datangi yang di musola, walaupun mungkin pada perkara-perkara yang disebutkan tadi tidak benar-benar menerapkan sunnah, paling tidak kitanya yang menerapkan sunnah. Ini peluang kita untuk berdakwah pada saat kita mungkin melihat hal-hal yang demikian, maka ini peluang kita untuk berdakwah. Peluang kita untuk mengajarkan seseorang karena ada sebahagian orang yang sulit untuk menerima dakwah, namun ketika dia melihat praktek kita dan kemudian dia bertanya kenapa Anda melakukan itu, maka peluang kita untuk menyampaikan. Karena kalau kita langsung menyampaikan, sebahagian orang tidak menerima. Sehingga Saran kami adalah datangi saja ke tempat tersebut kemudian sholat dan juga ke tempat atau ke masjid yang juga menerapkan sunnah. Jadi dibagilah lima waktu sholat tersebut misalnya zuhur asal misalnya taruhlah di tempat sana, kemudian maghrib isya dan subuh misalnya. Subuh misalnya dia ingin mengharapkan yang lebih sunnah misalnya agar tidak terjebak kepada perkara-perkara yang tidak diharapkan, dia pergi ke masjid yang dianggap itu adalah praktek yang lebih baik. Jadi Kedua-duanya tetap didatangi karena kalau kita hanya mendatangi satu tempat, pertama kita tidak baik dengan bermuamalah dengan orang yang sekitar. Yang kedua kita tidak bisa berdakwah. Kapan kita bisa berdakwah? Pada saat ini kesempatan itu bisa dia gunakan, bisa kita gunakan. Jadi saran kami datangi kedua-duanya, kemudian datang ke musola, datang ke masjid untuk apa? Untuk meraup keuntungan yang banyak. Karena berdakwah itu mempunyai keutamaan dan pahala yang sangat besar. Seorang yang mengikuti apa yang kita ucapkan dengan dalil-dalil yang disebutkan, setiap perbuatan yang dilakukan kita mendapatkan pahala dan ini peluang. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang selanjutnya eh, berkurban dengan berhutang, dengan berhutang. Selama hutang yang ada pada diri orang tersebut adalah bisa dan dipastikan bisa dia tuntaskan dalam artian dipastikan adalah dia benar-benar mampu untuk menyelesaikannya, maka silahkan Ulama jelas memperbolehkan ketika hutang untuk berkurban itu bisa kita tutup setelah kita menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajiban kita misalnya. Cair bulan September misalnya, kemudian dia berhutang Agustus misalnya, maka ini tidak dipermasalahkan kenapa? Ada gambaran oh ini cair September nanti. Maka ini diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika dia berhutang dan dia tidak tahu kapan cairnya. Berhutang iya, cairnya karena tahu bila cairnya. Nah ini ya sudah membebani diri dia. Dan ingat, seorang yang berhutang, seorang yang berhutang akan sangat-sangat sulit pada kehidupan akhirat. Bahkan Nabi sampai menggambarkan ada yang orang mati syahid, dia dibunuh kemudian dia mati syahid, yang semestinya dia masuk sorga disebabkan karena dia punya hutang dia tidak bisa masuk sorga saking beratnya perkara hutang tapi kalau seandainya dia punya uh, kepastian oh ini cair September ya sudah dia diperbolehkan jadi kalau ada kepastian, Anan wasalan dengan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Uh, kemudian per, uh, pertanyaan yang selanjutnya, hadis yang menyebutkan seorang yang mengambil upeti itu adalah perkara yang dilarang bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat al-mal'un tetap di antara kelompok-kelompok yang dilaknat. Sebahagian ulama hadis memang menyimpulkan ini riwayatlah riwayat yang do'if pada riwayat Imam Abi Daud disebutkan dalam kitab Silsilatul Hadis Dhaifah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al Albani maka hadis tadi masuk pada kelompok hadis-hadis yang juga dianggap doib. Namun sebahagian ulama menyatakan ini bukan doib bisyadid, bukan lemah yang parah, bukan lemah yang parah. Sehingga muncul memang perdebatan akan kualitas hadis yang disebutkan tadi. Maka sebahagian ulama akhirnya memberikan kesimpulan bahwasanya hal-hal yang demikian yang disebutkan apakah itu dikiaskan disamakan dengan pajak yang hari kita dapatkan dan yang lainnya dengan uputi yang disebutkan tadi. Sebahagian ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya kalau ini memang disamakan, maka perkaranya ada dilihat apakah satu negara tersebut negara yang sudah menggunakan sistem Islam atau tidak. Kalau dengan hukum Islam kemudian terjadi praktek yang demikian, maka ini haram. Tapi ketika itu bukan dengan sistem Islam, kemudian terjadi praktek-praktek tadi, maka kondisi kita, eh, kondisi orang-orang yang diambil kondisi yang mazlum, kondisi yang terzolimi memang. Dan sebagian ulama ini dalam keadaan darurat. Adapun orang yang bekerja di tempat tersebut, sebagaimana yang ditanyakan tadi, bagaimana dengan hadis tadi, bagaimana status orang yang bekerja di tempat tersebut, yang sebahagian ulama menilai ini hadis yang daib, sebahagian ulama menyatakan tidak pada derajat hadis yang daib, status orang yang bekerja di tempat-tempat mohon maaf saya harus sampaikan perpajakan sebagaimana yang ditanyakan tadi, ya ini sekali lagi hilapnya adalah ini status hadisnya. Bagi orang yang mengikuti pendapat ini hadisnya tidak doif, maka mereka berdalih dengan dalih bahwasanya berhubung ini tidak doib, maka mereka mengambil hasil dari apa yang mereka lakukan dengan profesional. Mereka mungkin dianggap membantu negara dan yang lainnya, sehingga mereka mendapatkan hasil yang disebutkan tadi. Akan tetapi khuruju minal khilaf, saya berikan solusi ketika perkara ini terus terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat, maka yang terbaik adalah mohon maaf ini saran ulun pian silahkan tanya kepada ustadz-ustadz yang lain bahwasanya ketika kita berada di tempat tersebut maka carilah pekerjaan yang lebih layak dan yang lebih baik yang itu tidak ada khilaf. Tapi jangan dulu keluar sampai memang benar-benar mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena kalau kita keluar, kemudian terjadi kemudaratan pada anak-anak kita, terjadi kemudaratan pada istri kita, terjadi kemudaratan pada keluarga kita misalnya. Maka ini perkara yang tidak diharapkan. Dia ingin menghilangkan sebuah kemudaratan, kemudian terjadi kemudaratan yang lebih besar. Sehingga kalau memang dia punya kesempatan ada pekerjaan yang lebih layak, pekerjaan yang lebih baik, maka bisa dia pertimbangkan wallahu a'lam. Eh, kemudian berkaitan dengan pertanyaan dari ibu-ibu tadi yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkata kepada Fatimah, saluni anil amwal, wahai Fatimah minta kepada aku harta atau apapun, aku akan berikan. Dan kalau aku sudah meninggal dunia, aku tidak bisa memberikan apapun kepada engkau. Dan dalil ini memang disebutkan masuk pada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat kepada Fatimah. Apakah ini khusus buat Fatimah? Tidak. Ini buat Fatimah dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah. Setiap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum, kecuali memang itu dikhususkan. Dan kebetulan Nabi bersabda kepada Fatimah dan didengar oleh para sahabat dan tidak ada keterangan itu khusus untuk Fatimah. Dan Allah Taala berfirman, "Waman Allah mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Dan di antara orang-orang yang sesat di dalam berdoa, mereka meminta kepada selain Allah. Mereka meminta kepada selain Allah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya ayat surat tafsir ketika mengomentari ayat Al-Ahqaf, "Wa man adzalu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau menyatakan, haula ladzi yazuruna ila al-maqabir fahum yatlubuna li ahlul kubur barakatan wa rahmatan." Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang datang ke kubur kemudian mereka meminta kepada orang-orang yang ada di kubur yang sudah meninggal dunia agar doa mereka disampaikan kepada Allah. Apa kata Allah? Adzallu mimma yad'u min dunillah. Mereka adalah orang-orang yang sesat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang berkaitan dengan uh, dengan azan apakah ada yang dua kali di hari Jumat mungkin yang ditanyakan. Azan yang dua kali pada hari Jumat itu pernah terjadi pada zaman Utsman Ibnu Affan. Pernah terjadi pada zaman Utsman Ibnu Affan. Kenapa Utsman melakukan perbuatan ini? Disebabkan tabau dan manazil, jauhnya rumah-rumah dari masjid. Sehingga kalau azan itu mengandalkan satu kali mungkin tidak terdengar, mungkin tidak terdengar dulu tidak ada mikrofon, tidak ada mic. Sehingga Utsman Ibnu Affan pun memerintahkan untuk melaksanakan azan dua kali pada masa kekhalifahan Umar ke masa kekhalifahan Utsman Ibnu Affan. Sehingga dilaksanakanlah azan dua kali pada hari Jumat sehingga sebahagian orang mengambil perbuatan Utsman Ibnu Affan tadi. Namun ini disyaratkan kalau ingin menggunakan azan dua kali muadzinnya harus dua orang. Tidak satu orang sebagaimana yang terjadi pada zaman Utsman Ibnu Affan. Namun pendapat yang menyebutkan satu kali adzan ini mempraktikkan pada zaman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Omar radhiyallahu anhuma. Yang terakhir bagaimana seorang muslim ketika mendapatkan salam dari orang yang non muslim apa yang dia jawab? Cukup dengan kalimat waalaikum. Cukup dengan kalimat waalaikum, tidak diperpanjang waalaikumsalam. Tidak kita perpanjang, cukup dengan waalaikum atau waalaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.